بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد setelah Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majelis dengan khutbatul hajah kemudian dia mengatakan nama ba'd شيخ اقرأ الأصل الرابع قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام والبليد ثم صار هذا أغرب الأشياء <clears throat> وصار العلم والفقه والبدع والضلالات هو خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على خلقه ومدحه لا يت لا يتفوه ومدحه ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي anhu huwal faqihul alim. Asa usul yang keempat penjelasan tentang ilmu dan ulama dan fikih dan fuqaha dan penjelasan bahwa barang siapa yang menyerupai mereka tetapi bukan dari kalangan mereka <clears throat> dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan usul ini di dalam awal surat Al-Baqarah dengan ucapannya subhanahu wa ta'ala Ya Bani Israel, wahai Bani Israel Ingatlah kenikmatan kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian Dan tunaikanlah perjanjianku Maka aku akan menaikan janjiku kepada kalian Sampai ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Bani Israel <clears throat> Ingatlah kenikmatanku Yang aku memberikan kenikmatanku kepada kalian dan sungguh aku telah mengutamakan kalian <clears throat> di atas seluruh penduduk alam ini dan semakin menambah penjelasan ini kejelasannya apa yang disebutkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak ucapannya yang jelas yang gamblang bagi seorang ammi yang balit pun yaitu ammi yang memiliki keilmuan yang sangat-sangat terbatas thumma sara hadzal aghraba al-asyai kemudian menjadilah perkara ini ilmu wal ulama wal fiqh wal fuqaha menjadi sesuatu perkara yang sangat-sangat asing dan menjadilah ilmu dan kefakihan eh, menjadilah ilmu dan fikih tersebut pemahaman menjadi suatu perkara yang bid'ah dan kesesatan dan apa yang menjadi pilihan mereka di sisi manusia adalah menyamarkan kebenaran dengan kebatilan dan menjadilah ilmu yang mana ilmu itu Allah mewajibkan kepada hambanya untuk menuntutnya dan Allah memujinya tidaklah terluputkan darinya kecuali zindik atau majnun. Dan menjadilah orang-orang mengingkari ilmu tersebut dan memusuhinya dan mereka menulis di dalam pentahdiran dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang faqih dan melarang dari mereka dari orang yang berilmu dan faqih dikatakan al-faqih al-alam. الفقيه العالم جزاك الله خير قول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء المراد بقوله هنا هو أن يريد أن يبين العلماء من غيرهم من هم العلماء من غيرهم لأنه قد يشتبه على الناس العالم من غير العالم Dan maksud dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam usul yang keempat ini adalah penjelasan ilmu dan ulama dan fiqh wal fuqaha yaitu untuk dia menjelaskan kepada manusia siapa sebenarnya orang yang berilmu dan orang yang faqih di di manusia di dalam kehidupan ini sehingga manusia tidak tersamarkan antara orang yang alim dengan yang tidak alim dan orang yang faqih dan yang tidak faqih. فما هو العلم الممدوح بالكتاب والسنة Apa itu ilmu yang terpuji sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? العلم الممدوح هو ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة النبوية المطهرة Ilmu yang terpuji itu adalah ilmu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah Al-Mutahhara dan Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فيخرج بذلك علم الكلام فعلم الكلام ليس علما ممدوحا Dan keluar dari ilmu yang terpuji ini adalah ilmu kalam karena sesungguhnya ilmu kalam itu adalah bukan bagian dari ilmu yang terpuji. ويدخل فيه السحر قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فهذا شيء مذموم dan keluar dari hal tersebut adalah yaitu sihir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kafara Sulaiman walakinnan nasa walakinna walakinna syayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kafara Sulaiman tidaklah Sulaiman yaitu kufur akan tetapi syaitanlah yang kufur ya yuallimuna an-nas sihir yang mana mereka mengajari manusia ke kufur, eh, sihir wa yakhruj bi hadha aidan ulama'ul fikr fa ulama'ul علماء laysu فعلماء tahta al-ilm al-mamduh idh anna al الاسلام laisa bimajmu'ati afkar dan keluar dari ilmu yang terpuji adalah ulama-ulama al-fikr karena ke ulama, ulama karena Islam yaitu tidak termasuk di dalamnya adalah fikir yaitu pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat. Lianna ad-din al-islami innama huwa wahyi. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang berdasarkan dari wahyu. ويخرج بهذا ايضا العلوم الفلكيه وان كان بعضها يحتاج اليه المسلمون dan keluar dari ilmu yang terpuji ini pula adalah ilmu perbintangan yang mana ilmu perbintangan ini tidak termasuk dan tidak ter, tertulis dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah walaupun sebagian kaum manusia membutuhkan terhadap ilmu yang satu ini Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah kalamul ulama فيه الغث والسمين والغث أكثر من السمين وما فيه من سمين فهو مأخوذ من الكتاب والسنة Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya perkataan para ulama fi ghathun wasamin bahwa di dalam ucapan para ulama ada ghathun wasamin ghathun كلام العلماء فيه الغث والسمين وإيش معنى الغث؟ ها؟ الغث وإيش معنى؟ الرديء الرديء Kalamul perkataan ulama di dalamnya ada perkataan yang rendah dan yang berharga. Wasamin. Samin wa syai' tayyib. Wa la, ba'da al-kalam. Wasamin ايش؟ والسمين والمأخوذ من الكتاب والسنة والسمين huwa dan perkataan yang berharga dari perkataan para ulama adalah apa-apa yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun yang ghathu yaitu yang rendah yang tidak termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مما تبين يتبين لك أن العلم الممدوح هو علم الكتاب والسنة فلا تشغل نفسك بعلم الفكر ولا تشغل نفسك بعلم الفلك ولا تشغل نفسك بعلم الكلام وانما اقبل على علم الكتاب والسنه النبويه المطهره dan telah jelas bagi kamu bahwasanya ilmu al ilmu eh, oh, yang terpuji adalah ilmu yang termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan engkau sibukkan dirimu dari ilmu-ilmu yang tidak berguna seperti ilmu fikir dan selainnya dari hal-hal yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa ahlul ilmi yanqasimuna ila thalathati aqsam. Ahlul ilm yanqasimuna ila thalathati aqsam bahwa orang yang berilmu terbagi menjadi tiga bagian. القسم الأول يحفظونه ويعلمون فقهه وما دل عليه من أحكام Yang pertama adalah ahlul ilm yang menghafal ilmu tersebut dan mempelajarinya dan memahami ilmu tersebut dari apa yang termak dari Al-Quran dan Sunnah. وهؤلاء في الغالب يكونون من المحدثين الذين جمعوا بين الحديث والفقه Dan mereka yang kelompok pertama ini keumumannya mereka dari kalangan ahlul hadis yang mereka mengumpulkan dalil dari dan fikih. القسم al-ilm walakin laysa lahum yad fi istinbat al-ahkam min al-adillah Yang kedua adalah orang eh, ahlul ilm yang mereka menghafal ilmu tersebut tetapi mereka tidak memiliki kemampuan di dalam mengambil istimbat dan pemahaman-pemahaman dari adillah-adillah tersebut. Wa qismun akhara lahum yad fi al-ahkam lakin laysu huffazan Yang ketiga adalah mereka mem- memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil tersebut tetapi mereka tidak mampu menghafal dari dalil-dalil yang mereka mengambil istimbat dengannya. وهذا تقسيم للعلماء كما يقسمه بعض أهل العلم عليهم رحمة الله Dan pembagian ini tentang keberadaan ahlul ilm terbagi menjadi tiga, maka para ulama telah membaginya terhadap hal tersebut. أما من يعرف الأحكام بلا أدلة من الشرع وإنما مجالسة للعلماء فهذا ليس بعالم يقال عنه مقلد Adapun yang mengetahui hak- hukum-hukum dari permasalahan tanpa dalil dan hanyalah dia mengambil hukum-hukum tersebut dari ulama, maka ini bukan dikatakan dia seorang alim, akan tetapi dia seorang muqallid yaitu seorang ahlu taklid. وهذا الصنف لا يحل له أن يفتي نقلا عن العالم إلا إذا كان يعلم دليل العالم Dan golongan yang ini maka tidak halal baginya untuk dia berfatwa atau dia menukilkan dari perkataan alim kecuali setelah dia mengetahui dalil dari seorang alim tersebut. إذا عندنا الآن علماء وعندنا وعاظ ولا بد من التفريق بين العلماء والوعاظ Di sini jadi menjadi jelas bagi kita bahwa di sana ada dua bahwa ada seorang yang alim yang diambil ilmunya dan ada yang bukan alim yang tidak pantas untuk diambil ilmunya. فالواعظ ليس أهلا للإفتاء اي نعم وعظ وعظ من وعظ ولا لا نعم طيب. فالواعظ ليس أهلا للإفتاء yaitu al-wa'id yang bukan berilmu tetapi pintar berbicara maka dia bukan seorang yang berilmu وهنالك فرق بين العالم والمثقف Maka di sana ada perbedaan orang yang alim dan yang bukan alim secara umum. Falmuthaqqaf nisf muta'allim. Dan orang yang muthaqqaf hal sejarah wala la? Hal sejarah. Muthaqqaf. Ha? Ha? Hal lugh. Aish? Apa? al Yaitu al-muthaqqaf. Ayat Syekh Kalam. Hmm? Ayat ait ait kalam ait kalam فالمثقف نصف متعلم Fal musaqqaf yaitu orang yang pintar berbicara kemudian tidak memiliki ilmu yang mantap dia seperti menyerupai orang beralim yang berilmu لا يعرف في تاريخهم طلب للعلم ولا تتبعه من افواه الرجال ولا من بطون الكتب tidak diketahui mereka sejarah di dalam menuntut ilmu dan mereka mendalami ilmu-ilmu ahlul ilm وفي زماننا هذا اختلط على الناس العالم والواعظ والمثقف واصبح الكل عند الناس علماء Di dalam kehidupan kita sekarang tersamarkan manusia antara orang yang berilmu dan orang yang pandai berbicara atau orang yang ahli pidato di dalam kehidupan kita sehari-hari. فظهر التعصب للمذاهب والتعصب للحزبيات وظهر الباطل ولبسوا الحق بالباطل والعياذ بالله dan tersamarkan di antara di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga sebagian manusia masuk dalam perkara hizbiyah dan kesesatan-kesesatan yang menyebabkan mereka terjauhkan dari ilmu. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وبيان من تشبه بهم وليس منهم Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan penjelasan bagi orang-orang yang menyerupai ahlul ilm tetapi mereka bukan dari kalangan ahlul ilm. والتشبه هذا غالبا يكون عند المتصوفة وعند الشيعة dan pada umumnya terjadinya penyerupaan ini tapi bukan dari kalangan ahli ilm yaitu dari kalangan yaitu Syiah dan mutawassif eh, dan ahli sufi. فينصب نفسه للعلم والتعليم وليس مؤهلا لذلك. Mereka mengatakan bahwa mereka sebagai ahlul ilm dan memiliki kepakian dalam masalah agama ini tetapi mereka tidak pantas untuk menduduki jabatan tersebut. فيحرم العلم النافع maka mereka diharamkan ilmu yang bermanfaat وكان السلف دائما يوصون طلاب العلم الا يتراسوا في حداثه سنهم اي الا يكبروا وهم صغار قبل ان يتمكنوا من العلم ولهذا قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا علقه البخاري فتفقه قبل ان تسود Oleh karena itu para salaf senantiasa mewasiatkan kepada uh, kepada manusia kaum muslimin untuk mereka mempelajari ilmu nafi di waktu mereka kecil supaya mereka menjadi tamakan mereka mantap di dalam ilmu nafi sebelum mereka menjadi besar. menjadi tua karena sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq muallaqan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu menuntut ilmu lah kalian memahamilah kalian ilmu agama ini sebelum datang waktu ada umur kalian yang tua فعلى طالب العلم أن يجتنب حب الظهور فإنه قاصم للظهور طيب على طالب العلم أن يجتنب حب الظهور فإنه قاصم للظهور Oleh karena itu wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia menjauhi untuk nampak menjadi seorang yang besar untuk menjadi seorang tokoh karena ini seorang talabul ilm dia akan dihadapkan dalam permasalahan ini dia akan difitnah atau mendapat cobaan dalam permasalahan ini fala tahris ala syuhrah maka jangan kamu bersemangat untuk mendapatkan yaitu kemasyhuran di dalam kamu menuntut ilmu قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان ارسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف Karena Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, ibani ja'iani ursila ila zaribati ghanamin bi afsadi laha min hursil mar'i 'ala al-mali wa syarafi dinihi." Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah dua serigala yang lapar yang diutus di kandang kambing yang dia lebih rusak dan jelek daripada seseorang yang bersemangat untuk mendapatkan harta dan kemuliaan yaitu kebanggaan di dalam agamanya. Wa'lam ya talib al-ilm anna min tamam at-tauhid anna min tamam at-tauhid an ta'lama أن الله عز وجل هو الذي يرفع العبد ويعلي ذكره dan wajib bagi kalian wahai talibul ilm untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengetahui dan perlu engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengangkat derajat seseorang itu. Qala Allah azza wa jalla tilka ad-darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirati naj'aluha lilladheena la yurina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada walillahi aqib wal aqibatu lil muttaqin." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah negeri akhirat yang kami menjadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kebanggaan, ketinggian di permukaan bumi ini dan tidak menginginkan kerusakan di atasnya. Walillah wal akibatu lil muttaqin dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصل هذا قال وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usul ini dalam awal surat Al-Baqarah dengan dia mengucapkan wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian dan tunaikanlah, tunaikanlah perjanjianku maka aku akan menunaikan janjiku ila akhir ayat. وقال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Allah Subhanahu wa taala menegur Bani Israel, "Apakah kalian memerintahkan manusia terhadap kebaikan sementara kalian lupa diri-diri kalian dalam keadaan kalian mempelajari Alkitab? Apakah kalian tidak memikirkannya?" فمن صفات المتشبهين بالعلماء وليسوا منهم انهم يطلبون العلم يريدون به الدنيا dan termasuk dari golongan orang-orang yang menyerupai ahlul ilm tetapi bukan dari kategori orang-orang yang berilmu adalah orang yang menuntut ilmu dan mempelajari ilmu syariah ini demi untuk mendapatkan dunia أما العلماء المخلصون فإن الله عز وجل يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين Adapun orang-orang atau ahlul ilmi yang mukhlisun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul inni kulla as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para ulama yang mukhlisun bahwasanya Allah mengatakan katakanlah ya, aku seorang nabi yaitu aku tidak menuntut kepada kalian dari apa yang aku serukan kepada kalian dari apa yang aku ajak kalian suatu pahala hanyalah apa yang aku ajak tersebut adalah dzikrul lil alamin yaitu peringatan bagi penduduk alam ini. هنالك أناس يطلبون العلم وهدفهم من طلب العلم أن يظهروا أمام الناس وأن يكونوا عظماء وأن يلتفت الناس إليهم وأن يحصلوا على الأموال وأن يترأسوا Di sana ada sekelompok manusia yang mereka menuntut ilmu ini tujuannya adalah supaya mereka nampak di permukaan manusia dan manusia berpaling dan melihat dan kembali duduk bersama dia semuanya berkumpul kepada dia dan dia ingin menjadi pemimpin dan nampak sebagai tokoh di kalangan manusia itu. وهؤلاء من أول من يدخلون نار جهنم والعياذ بالله maka mereka ini yang ingin yang mana mereka menuntut ilmu demi untuk tampak dan menjadi tokoh dan sekaligus masyhur di kalangan manusia maka mereka adalah golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka قال صلى الله عليه واله وسلم اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awwalu man tus'ara bihin nar yaumal qiyamah thalatha." Yaitu awal pertama manusia awal pertama kali yang dinyalakan baginya neraka di hari kiamat adalah tiga golongan. wa minhum rajul 'alim yu'ta bihi يؤتى qiyamah يوم القيامه 'azza wa jalla bi ni'amihi فيقول الله lahu ماذا عملت فيقول يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته من أجلك فيقول الله له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار Di antara tiga golongan tersebut adalah seorang yang alim, yang berilmu, yang dia didatangkan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah membongkar tentang apa yang disembunyikan dalam niatnya, maka Allah bertanya kepadanya, "Apa maksud dari tujuan kamu mempelajari Al-Qur'an atau ilmu ini?" Maka kata orang tersebut yang seorang alim tersebut, "Ya Allah, demi Allah aku tidak tidak mempelajari Al-Qur'an ini kecuali untuk mengetahui dan mengilmuinya dan mengamalkannya." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu telah berdusta karena sungguh kamu mempelajari tidaklah kamu mempelajari kecuali supaya kamu dikatakan seorang yang alim dan tidaklah kamu membaca Al-Qur'an tersebut supaya kamu dikatakan sebagai orang yang qari ahlul qiraah. Maka sungguh telah kamu dikatakan dengan hal tersebut, sungguh kamu telah mendapatkan cap dan poni apa dan pujian dari manusia tersebut. Maka kemudian dia disuruh untuk dibawa ke dalam neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalamnya. ومن صفات علماء اليهود لبس الحق بالباطل Di antara sifat-sifat ulama ulama Yahudi adalah mereka menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. فيتركون بعض الدين ويفعلون بعضه. Mereka memisahkan perkara-perkara agama ini dan mereka mengamalkan yang lainnya. قال سفيان بن عيينه عليه رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود dan Sufyan bin Uyainah mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun bil yahud sebagaimana Sufyan Ibn Uyayna mengatakan barang siapa yang dari kalangan ulama-ulama kita yang rusak fafihi syabihun bil yahud maka dia menyerupai orang-orang Yahudi والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عندما استدل بالآيات في سورة البقرة كأنه يريد أن يقول لنا كما أن في بني إسرائيل علماء سوء فأيضا عندنا علماء سوء Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala seakan-akan dia ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di kalangan Yahudi Bani Israel ada ulama-ulama yang jelek, ada ulama-ulama su, maka begitu pula di negeri apa di barisan kaum muslimin atau di kalangan kaum muslimin ada ulama-ulama su dan jelek. وفعلا هو كما قال عليه رحمه الله فعندنا علماء كثيرين من علماء السوء فعندنا من عدهم العلماء زنادقه كابن سيناء وابن ابي دؤاد ونصير الدين الطوسي والذي يستحق ان نقول له نصير الشرك الطوسي dan sungguh memang di dalam kaum muslimin ada ulama-ulama yang jelek Bahkan seahlul ilm menyebutkan di antara mereka ada yang zindik. Sebagaimana ini dikatakan pula ya sebagaimana mereka adalah seperti Ibnu Zina dan Nasiruddin At-Tusi yang pantas kita mengatakan adalah yaitu bukan penolong agama At-Tusi. والجهم بن صفوان وبشر المريسي والحلاج dan Jahm bin Safwan dan Bishr al-Marisi dan لا حلاج حلاج وهنالك ابن عربي dan di sana pula termasuk adalah Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. وهنالك غيرهم من علماء السوء كالأشاعرة والمعتزلة dan selain mereka seperti Al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah wal Mu'tazilah في عصرنا يوجد علماء من علماء السوء ففي السعودية يوجد محمد بن علوي المالكي من أئمة الصوفية Dan di zaman kita ini juga didapatkan pula ulama-ulama yang jelek seperti diantaranya di Saudi Arabia Muhammad bin Alawi dia salah seorang tokoh sufia وكان في مصر سيد طنطاوي يفتي ويخالف الشريعة لإرضاء الحكام Dan di negeri Mesir ada seorang tokoh yang bernama Said At-Tantawi yang dia berfatwa untuk menyelisihi pemerintah. وفي بلاد الشام محمد سعيد رمضان محمد بن سعيد رمضان البوطي وكفتارو وهؤلاء من أئمة المتصوفة والعياذ بالله يفتون في فتاوى يخربون على الناس عقائدهم Dan di negeri Syam ada seorang <clears throat> tokoh sufi yang bernama Muhammad bin Sa'id Ar-Ramadhani Al-Buti. Al-Buti. Al-Buti yang mana dia berfatwa untuk untuk merusakkan kehidupan kaum muslimin yang ada di sana. Wa mufti diyar Kiftaru di Suria. Kiftaru. Kiftaru. Dan di Diyar Al-Kiftari di, di Suria ويوجد الآن أناس انتشروا في القنوات الفضائية مثل عمرو خالد وطارق السويدان والقرضاوي وأسامة بن لادن وسفر الحوالي وسلمان العودة كل هؤلاء من علماء السوء والعياذ بالله dan juga didapatkan ulama-ulama yang jelek yaitu di televisi bahwa seperti mereka adalah Amr Khalid, kemudian Tariq As-Suwaidan dan Qardawi Salman Al-Auda dan yang semisalnya. وذكرنا لأسماء هؤلاء ليس على سبيل الحصر وإنما من باب ذكر بعض النماذج لعلماء السوء في عصرنا Dan penyebutan nama-nama mereka bukan berarti menunjukkan tentang mereka saja ulama-ulama su, tetapi menunjukkan tentang permisalan bahwasanya di zaman kita ini ada ulama-ulama su. هنالك أناس يتزيوا بزي العلماء وليسوا بعلماء Di antara manusia tersebut ada yang mereka berhias atau berpakaian dengan pakaian-pakaian ulama tetapi mereka bukan dari kategori ulama. فيلبس العمامة ويلبس الجبة ويلبس ثياب العلماء فيظنه الجهال أنه من العلماء. Yang mana mereka itu memakai imamah dan memakai jubah dan memakai pakaian-pakaian yang menyerupai ulama tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki ilmu atau tidak seperti ulama. ولقد نظم البيحاني بيتا شعريا يبين فيه هذه المسألة فقال من كان يلبس جبة وعمامة ظنوه أهل الجهل ظنوه أهل الجهل لقمان الحكيم من كان يلبس جبة وعمامة ظنوه أهل الجهل لقمان الحكيم dan di sana ada seorang yang menulis atau menulis dua bait syair yang men, yang menceritakan tentang seseorang yang mema, yang menyerupai ahlul ilm tetapi dia bukan seorang ahlul ilm sebagaimana penyair tersebut mengatakan mangkana yalbasu jurbatan wa imamatan dannuhu ahlul jahl luqmata hakimi luqman luqmana al hakimi luqman luqmana al hakimi Anadul Luqman Hakimin. Barang siapa yang memakai jubah dan imamah dan ahlul jahil menyangkanya bahwa dia Luqman Luqman Hakim. Eh. فهنالك أناس الآن من الصوفية من الشيعة ربما على رأسه عمامة تصلح أن تكون كفنا كفنا له وعليه جبة فيظنه الناس أنه من كبار العلماء وهو لا يفقه شيء والعياذ بالله Di sana diantaranya ada seorang sufia ada kalangan sufia yang memakai imamah yang mana pantasnya imamah tersebut sebagai kafannya dia dan diantara mereka yang memakai jubah seakan-akan orang-orang yang jahil memahaminya bahwa dia seorang alim padahal dia tidak memiliki ilmu sama sekali. وقد ظهر من هؤلاء كثير في عصرنا وحدثوا الناس ووعظوهم وذكروهم ولخبطوا على الناس دينهم Dan pada zaman sekarang di antara mereka ada yang mereka mengajak manusia, menasihati manusia dan berdakwah kepada manusia tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki ilmu. ahaduhum kitaban wa jaa ila al-masjid an-nas. Wajadah fi أحدهم كتابا fi إلى suq Fara'a wa huwa ahadith mawdu'ah. Wa huwa la yadri ma ma'na ahadith mawdu'ah. Jaa ila al-masjid wa an إلى amamah awam wa akhadha وأخذ an-nas. ويقول وقال العقيلي حديث موضوع صلى الله عليه وسلم Dan seseorang dari mereka, mereka mendatangi masjid, kemudian membawa kitab dan mengajak manusia dan menceritakan tentang apa yang ada dalam kitab tersebut. Dalam keadaan dia tidak tahu apa yang ada dalam kitab tersebut. Dia mengatakan hadis-hadis maudhu dalam keadaan dia tidak mengetahui apa itu pengertian maudhu. Dia mengatakan ha, Qala al-Uqayli hadithun maudhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قالوا له العوام ما معنى حديث موضوع Qala wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang awam bertanya kepadanya, apa maksud hadis maudhu? Yaitu dia mengatakan bahwasanya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat hadis maudhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhar yuhaddithu an-nasa فيقرا حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المؤمن كيس فطن هذا الحديث ضعيف لكن هو يحدث الناس فكان يقرا ويقول المؤمن كيس قطن Dia menyebutkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukmin kais faton padahal hadis ini dhaif. Kemudian dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan al kis kisfaton iqatan bahwasanya mu'min itu adalah kantung plastik yang terbuat terbuat dari yaitu faton. Qalu lahu ma ma'na kis eh, qutn? Qal na'im. Na'imul malmas. Kemudian para eh, orang awam mengatakan apa itu maksudnya kis eh, na, yaitu na'im? Na'im al-malmas, malmasuhu na'im. Yaitu yang mana ya kantung plastik. sah? ولا لا اللبس طيب Nah, ha? Iya, nah. Yaitu kantong plastik yang lembut, yang tidak kasar begitu. آخر يقوم أمام الناس عمامة جبة يحدث الناس الناس يظنوه عالم أخذ كتاب الفقه وقرأ حديثا متفق عليه في أول الكتاب وقال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلام فبال عليه Kemudian dia berdiri di hadapan manusia dengan memakai imamah dan jubah dan dia mengatakan kepada dia menceritakan di hadapan manusia utia Nabi sallallahu alaihi wasallam bi gulam alaihi yaitu datangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil kemudian anak kecil tersebut yaitu kencing kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu lahu kaifa bala alaihi qala an-nabi bala fawqa as-sabi kemudian Pak Kemudian orang awam bertanya kepadanya, ah, bagaimana maksudnya bahwasanya yaitu Rasul SAW didatangkan kepada manusia, eh, seorang anak kecil, kemudian dia kencing kepadanya. Maka dia mengatakan orang tersebut dengan sufi yang datang memakai imam dan jubah, yaitu maksudnya Rasulullah SAW mengencingi anak tersebut. وهذا الصنف تجده كثير الآن تذهب مسجد ترى واحد عنده عمامة كبيرة وتظن أنه عالم وهو لا يعرف شروط صحة الصلاة Dan inilah kejadian yang fenomena yang kita lihat di sekarang. Kalian akan mendapati seorang yang masuk masjid dan memakai imamah dan jubah dan dia menceritakan atau mengajak manusia berdakwah atau mengajak manusia untuk pada kebaikan dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang syarat-syarat sahnya solat. ولهذا اختلط على الناس معرفة العالم من الجاهل Oleh karena itu, sekarang tersamarkan manusia dari memahami siapa orang yang alim dan yang bukan alim. A'ni bil jahil al-muta'alim. Yang dimaksudkan orang yang jahil adalah orang yang sok, sok menjadi orang yang berilmu. Fa asbaha ha'ula'i humul a'immah. Mithil Muhammad فأصبح هؤلاء هم الأئمة مثل محمد الغزالي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده هؤلاء في نظر الناس والشعراوي fi في نظر nas a'immah. dan menjadilah mereka seperti para a'immah menjadi imam-imam kaum muslimin padahal mereka tidak berhak untuk hal tersebut seperti Muhammad Al-Ghazali, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. الشعراوي عندما اعتقد عقيدة الجهمية وقال بأن الله عز وجل ليس في السماء وأن الله في كل مكان قال العوام عنه هذا هو العلامة البليغ صاحب البلاغة Talkala Asy'arawi mengambil akidah Jahmiyah dengan dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di langit, tetapi dia berada di seluruh uh, fi kulli makan, maka manusia mengatakan inilah Allama al-Baligh sahibul balaghah. الطنطاوي لما أفتى بالربا وأفتى بجواز الغنى قال العوام هذا علامة عارف بعصره يساير الواقع At-Tantawi tatkala dia mengatakan atau dia berfatwa bahwa bolehnya riba dan bolehnya kita uh, bolehnya bernyanyi, maka manusia mengatakan bahwasanya inilah ulama yang mengetahui tentang fikul waqi dan dengan keadaan perjalanan zaman. ولهذا تسمع بين الحين والآخر علماء الواقع وهؤلاء علماء حيض ونفاس وهؤلاء علماء الواقع وهذا طعن في الكتاب والسنة وعلماء السلف الصالح Oleh karena itu kita mendapati di sana ada orang yang mengatakan adalah ada ulama fiqhul waqi dan ada ulama yang cuma mengetahui masalah haid dan nifas. Maka pada hakikatnya pembagian ini atau orang yang mengatakan ulama yang sebenarnya ulama itu yang ulama uh, mengetahui haid dan nifas itu adalah bukan ulamanya sekedar tidak bukan mengetahui ilmu waqi, maka ini adalah penghinaan dan perendahan terhadap ilmu syariah dan para salafus saleh. فعلماء الواقع عندهم هم من يظهرون على القنوات الفضائية ويحضرون المؤتمرات الدولية ويحضرون مؤتمرات توحيد الأديان وحوار الأديان ويفتون بجواز التمثيل ويفتون بجواز الاناشيد ويفتون بجواز الرقص ويفتون بجواز الربا ويفتون بجواز الاختلاط هؤلاء يعتبر عندهم علماء فقه الواقع Dan yang dimaksudkan di, di sisi mereka ulama fikul waqi adalah ulama-ulama yang muncul di televisi dan ulama-ulama yang hadir di muktamar-muktamar, kemudian yang hadir di majelis-majelis yang persatuan agama atau yang membolehkan ikhtilat atau riba dan yang seterusnya dari fatwa-fatwa yang menyimpang dari uh, eh, hal hak kebenaran. Subhanallah. قال صلى الله عليه واله وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء Subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. وتامل معي في هذا الحديث حديث ابي سعيد في رجل كان في بني اسرائيل قتل تسعه وتسعين نفسا Maka perhatikan bersamaku hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita akan baca ini tentang bagaimana salah seorang dari kalangan Bani Israel yang dia membunuh 99 orang. هذا rajul قتل 99 أراد an yatub fadulla ala عابد Orang ini telah membunuh 99 orang dan dia ingin bertobat dari perbuatannya tersebut, maka dia ditunjukkan kepadanya dari seorang ahlul ibadah. فذهب الرجل إلى العابد عابد مصلي ما عنده علم والناس إذا رأوا رجل يصلي في المسجد ويأذن الأذان الصلوات الخمس وجالس في المسجد يقولون هذا فقيه Maka kemudian dia mendatangi seorang abid tersebut ahli ibadah yang dia harus sholat. Tetapi dia orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak memiliki ilmu. Dan manusia itu melihat dan di mata kacamata mereka apabila mereka melihat orang yang rajin datang ke masjid. Kemudian mereka adhan dan sholat di masjid tersebut dan dan memakmurkan masjid maka mereka mengatakan inilah seorang yang faqih. فذهب إليه قال له أيها الرجل قتلت تسعة وتسعين نفسا Fahal li taubah? Maka orang tersebut mendatangi kepada orang ahli ibadah tersebut. Dia mengatakan, Aku wahai seorang ahli ibadah. Aku telah membunuh 99 orang. Dan aku ingin bertobat. Apakah masih ada tobat bagiku? Qala lahu la. Ma laka taubah. Kif يتوب الله عليك قتل 99 نفس تريد تتوب ما له من توبة الجاهل أفتى بالجهل قطع الطريق عن هذا العبد Maka orang tersebut yaitu ahli ibadah mengatakan tidak ada tobat bagimu. Bagaimana kamu mendapatkan tobat sementara kamu telah membunuh 99 orang dan orang yang jahil akan dia berfatwa dengan kebodohan. Maka orang ini telah memutuskan perja apa tobat orang tersebut, kemudian orang itu membunuhnya. Men ففتوى هذا العالم فتوى هذا العالم قتلته هذا العابد قتلته قام الرجل إليه قتله وكأنه يقول ما دام وأنا في النار إذا نكمل المئة maka di, fatwanya orang ini yaitu ahli ibadah ini justru fatwanya ini membunuh dia sendiri yaitu orang tersebut yang telah membunuh 99 maka dia membunuh ahli ibadah tersebut karena kalau tidak ada taubat maka saya akan masuk neraka maka sekalian saja kita sama-sama masuk neraka قتله أكمل المئة ثم بعد ذلك ما زال يبحث عن التوبة فدل على عالم انظر الفرق بين العالم والجاهل maka orang tersebut membunuhnya kemudian dia berusaha untuk mencari untuk bertobat dan mencari seorang yang bisa menunjukkan dia kepada jalan taubat maka perhatikan di sini orang yang jahil maka jahil orang yang alim maka dia berilmu atau dia berfatwa dengan ilmunya فذهب إلى العالم وقال له أيها العالم قتلت مئة نفس هل لي من توبة قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة Maka orang tersebut pergi kepada seorang alim. Kemudian dia mendatanginya. Setelah dia menjumpainya dia mengatakan, Wahai seorang alim, aku telah membunuh seratus orang. Maka aku ingin bertobat. Maka apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertobat? Maka alim tersebut mengatakan, Masih kamu memiliki tobat. Tidak ada yang menghalangi bagimu dari tobat tersebut. ثم أوجد له حلا إذا أردت أن تتوب فقريتك قرية سوء فاخرج منها إلى قرية كذا فإن فيها قوما صالحين اذهب إليها فدله على الخير وكانت فتوى العالم سبب في من أسباب دخوله الجنة Maka orang alim tersebut menunjukkan kepadanya yang menyebabkan dia bisa bertobat. Seraya dia mengatakan bahwa desamu atau kotamu tersebut adalah kota yang jelek, maka tidak pantas untuk kamu tinggal di kota tersebut, maka pergilah di negeri tersebut yang kamu akan bisa memperbaiki dirimu dan bertobat denganmu dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah bagaimana seorang yang berilmu, dia berfatwa dan dia menunjukkan kepada orang dengan ilmunya tersebut kepada kebaikan untuk kebaikan orang lain pula. وهذا أمر ملاحظ وملموس في كثرة الفتاوى التي يحصل بسببها مثل هذه الأمور ومثل هذه الخرافات ومثل هذه الانحرافات والجهل عم وكثر في صفوف المسلمين اليوم dan ini keadaan ini terjadi dan kita rasakan di kebanyakan manusia ini dan terjadilah apa yang terjadi di dalam kehidupan ini sehingga terjadilah tersebarlah khurafat-khurafat dan penyimpangan-penyimpangan disebabkan dari tidak pantasnya orang untuk berbicara karena tidak memiliki ilmu. ذهب أحد مشايخنا في اليمن إلى مسجد في يوم جمعة يريد أن يخطب الجمعة telah pergi salah seorang masyayikh kami di Yaman kepada eh, di suatu masjid untuk dia ingin berkhutbah di pada hari Jumat. فاستأذن من الخطيب فرفض الخطيب أن يأذن له. Maka dia meminta izin kepada al-khatib yaitu yang untuk mengurus tentang khutbah khatib yaitu pada hari Jumat maka orang yang mengurus tersebut tidak mengizinkan uh, syekh tersebut untuk berkhutbah. فجلس الشيخ وصعد ذلك الخطيب وصل على المنبر والخطيب متعود دائما يخطب من ورقه فالورقه يضعها اما في العمامه واما يضعها في الجبه في جيبه فلما صعد الى المنبر قال للناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قام المؤذن يؤذن الرجل بحث عن الخطبة في العمامة بحث عنها في الجبة لم يجد الخطبة ما عنده علم أصلا نزل من المنبر وذهب إلى البيت يأتي بالخطبة ما عنده علم فصعد الشيخ ويسر الله للناس فخطب بهم الجمعة وذاك يبحث عن الخطبة حتى يعود إن شاء الله ما كان شيخ tersebut duduk setelah dia meminta izin kepada yang khutbah tersebut maka setelah itu si khutbah si khatib tersebut meletakkan apa materi yang akan dia sampaikan yang dia tulis dalam kertas yaitu di imamannya atau di kantong jubahnya kemudian dia mengatakan assalamualaikum kemudian muadzin adan setelah muadzin adan maka dia membahas eh, dia mencari ah, di mana kertas tersebut di imamah atau di anunya di kantong jubahnya dia tidak mendapatinya maka dia kebingungan dari hal tersebut maka dia kembali ke rumahnya untuk mencari kertas tersebut maka naiklah syekh tersebut untuk khutbah dan manusia mengambil manfaat dari ilmu syekh tersebut فلا بد أيها الإخوة أن نفرق بين العلماء وأن نفرق بين الوعاظ وأن نفرق بين المثقفين وأن نفرق بين المفكرين لا بد أن نعلم هذا أحيانا تجلس بين يدي العالم والعالم ما عنده أسلوب ما عنده بلاغة ما عنده يطرح لكن عنده علم عنده آيات عنده أحاديث فأنت تقول يا هذا ما ويأتيك شخص وصوت كبير ويهز المنبر وهو جاهل تقول هذا العلامة وهذه مسألة لابد أن نتنبه لها Oleh karena itu penting bagi kita untuk membedakan antara seorang yang alim dan seorang yang ahlu yaitu pidato atau ahlu bicara dan wasaqafiyah yaitu ahlu budaya dan orang ahlu fikir, orang yang memiliki pemikiran-pemikiran ahlu ru'ya supaya kita tidak tersamarkan dari hal-hal tersebut sehingga kita jangan salah kaprah orang yang pintar berbicara, yang pintar berkhutbah, yang bisa menggoyangkan mimbar, yang membuat orang terkesima dengan ucapannya kemudian kita mengatakan hada ya ini adalah alamah syekh kibar dan seterusnya. نكتفي بهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى ونلتقي في درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الآية ذكرنا المناسبة أنه ذكرها لبيان أن هنالك في اليهود علماء سوء تشبهوا بالعلماء فلبسوا الحق بالباطل وبين أيضا المناسبة أن هناك علماء فساد وعلماء سوء فاستدل بالآية على وجود علماء سوء وهو قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فالآيات كلها تدل على هذا نعم